Kemudian untuk masalah kajian yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang urgensi akidah di dalam membentuk keluarga sakinah. Demikian permintaan yang disampaikan oleh panitia kepada saya. Ya. Memang akidah adalah perkara yang merupakan sumber kebaikan bagi seorang hamba. Tanpa akidah, seorang manusia tidak akan mampu untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. nya Kenapa? Karena yang pertama, faktor dari diri manusia bahwa manusia itu mempunyai hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu ikhwatul Islam a'azani Allah wa tabiatnya adalah suka menyuruh kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintah kepada keburukan. Jadi memang tabiat nafsu yang ada di dalam diri kita itu adalah menyuruh kepada keburukan. Yang yang kedua adalah faktor dari luar yaitu syaitan. Di mana iblis la'anahullah sudah berjanji dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, sungguh aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dua faktor terbesar yang ada dalam hidup manusia. Yang pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah syaitan. Maka pada waktu itu sungguh sangat butuh seorang manusia kepada akidah dan keyakinan. Aisyah radhiyallahu anha mensinyalir sebagaimana dikeluar disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, "Kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannati wan nar" adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an itu tentang surga dan neraka ya ayat-ayat yang pertama kali turun yang Allah turunkan kepada Rasulullah alaihissalatu adalah tentang pengukuhan akidah. Lihat ayat-ayat makiyah kalau antum perhatikan itu berbicara kebanyakan tentang surga dan neraka. Untuk apa? Untuk mengokohkan akidah seorang hamba. Sehingga apa kata Aisyah? Sehingga ketika orang-orang itu telah mencintai Islam Mereka telah mencintai Allah dan Rasulnya Akidah itu sudah mengakar di dalam jiwa-jiwa mereka Nazalat fil halali wal haram Barulah Al-Quran turun tentang halal dan haram Lau kana ma awwalu ma nazala minal Qur'an Kalaulah kata Aisyah Yang pertama kali turun dari Al-Quran itu tentang apa? Yaitu jangan kamu berzina, niscaya kami akan berkata la nadaun, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Mengapa? Karena akidah yang belum siap. Ya. Makanya ya kuatul Islam pembinaan akidah harus kita mulai dari awal. Sebagaimana para nabi dan rasul semuanya membina itu dari sisi pertama ini, akidah. Hatta dalam pendidikan anak-anak kita. Yang pertama kali kita bina yang pertama kali adalah akidah kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau Nabi dan Rasul memulai dakwahnya dari akidah. Allah berfirman, Ya, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami utus Nuh kepada kaumnya maka Nuh berkata wahai kaumku sembahlah Allah saja tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan nabi dan rasul memulai dakwahnya kepada akidah, hanya menyembah Allah. Diyakinkan mereka tentang surga dan neraka. Demikian pula pendidikan kita di dalam rumah tangga ini. Kita mulai dari sini dulu. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena di dalam rumah tangga Ada beberapa perkara yang sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah. Ia adalah merupakan modal bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Yang pertama yaitu khasyiatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut itulah yang mencegah diri seorang suami atau istri untuk memaksiati Allah Rabbul Alamin. Dengan rasa takut itulah akan muncul berbagai macam perangai-perangai yang baik. Khasyiatullah, dia takut kepada Allah sehingga seorang suami yang takut kepada Allah ia akan berusaha untuk mendidik istrinya sebaik-baiknya karena ia tahu bahwa ia adalah merupakan amanah bagi seorang suami. Seorang istri yang takut kepada Allah Rabbul Alamin, ia akan berusaha untuk berbakti kepada suaminya karena ia tahu karena itu adalah kewajiban sebagai seorang istri. Khasyiatullah. takut kepada Allah ini modal yang paling utama, yang paling penting. Seorang yang takut kepada api neraka, seorang wanita yang takut dari api neraka ketika ia mendengar ancaman-ancaman ya tentang wanita-wanita yang masuk api neraka karena mereka kufur kepada suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitun nar, aku melihat api neraka, faida aksar sukani faida aksar ahliha an-nisa." Ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Yakfurna kata Rasulullah. Mereka kufur. Kemudian seorang sahabat berdiri dan berkata, Yakfurna billah. Mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la yakfurna al-ashir. Mereka kufur kepada suami. Tentu ya rasa takut ia kepada neraka, rasa takut ia kepada Allah Rabbul Alamin itu yang mencegah sehingga ia tidak berani untuk memaksiati suami dalam hal yang ma'ruf. Ini khasyiatullah. Makanya ikhwatul Islam ya, khasyiatullah ini sangat penting, sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah SAW senantiasa mohon kepada Allah. Ya, dalam doanya yang masyhur Rasul bersabda apa? Allahumma inni as'aluka khasyiataka fil fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau khasyah rasa takut kepada engkau dalam keadaan gaib maupun dalam keadaan syahadah. Bahkan hampir di setiap majlis beliau selalu beliau menutup dengan doa yang masyur pula yang insyaallah antum tahu. Ya Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah bagikanlah kepada kami rasa takut kepada Engkau di mana rasa takut itu yang bisa mencegah kami untuk berbuat maksiat kepada engkau. Itu yang senantiasa Rasulullah minta. Supaya ditumbuhkan dalam hati kita ini apa? Khusyah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ya akhi kalau kita tidak punya khusyah. Ya. Tidak akan bisa mencegah hawa nafsu kita untuk memaksiati Allah Rabbul Alamin. Ini khusyah. Jadi yang pertama modal utama untuk kebahagiaan rumah tangga, pembentukan rumah tangga yang sakinah adalah khosyah. Nah sekarang bagaimana khosyah akan muncul kalau ternyata tidak disertai dengan akidah yang kuat? Tidak mungkin. Ya. Justru tujuan akidah, pembinaan akidah, ma'rifatullah, mengenal Allah, tiada lain tujuanlah supaya apa? menumbuhkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sebuah cerita yang sangat pengagumkan sekali. Dengarkanlah cerita ini yang menunjukkan bagaimana para para sahabiat, orang-orang yang khasyah kepada Allah Rabbul Alamin. Kisah seorang istri yang bernama Su'da Qalat ia berkata, Dakhaltu yauman ala Tolhah. Suatu hari aku masuk kepada suaminya, suamiku yaitu Tolhah bin Ubaidillah. Faro'aitu minhu thuqlan. Lalu aku melihat suamiku itu ternyata seakan-akan ditimpa sesuatu yang berat. Fakultulahu. Lalu aku berkata kata Su'da, Malak, ada apa dengan engkau hai suamiku? La'allaka rabaka minna syai'un fanu'tibak. Barangkali engkau ya merasa ragu kepada kami. Barangkali kami menyusahkan engkau sehingga kami pun perlu untuk meridukan berusaha untuk meridukan engkau. Subhanallah. Ketika melihat suaminya dalam keadaan susah, si istri ini yang solihah menuduh dirinya dulu. Apa katanya? Semoga kami menyusahkan engkau. Barangkali kami menyusahkan engkau. Kemudian dia berkata, fanu tibak, maka kami akan berusaha ridhokan engkau. Sekarang mana ada istri seperti ini? Melihat suaminya lagi cemberut, susah, ya langsung dimarah-marahin apa katanya cemberut melulu sih ya sekali-kali dong wajahnya di ini kalau sahabiat ini ndak, ketika melihat suaminya cemberut dia menuduh dulu diri dirinya mungkin saya yang menjadi penyebab cuma suami saya ini cemburu eh cemberut seperti itu apa kata sahabiat ini la'allaka rabaka minna syai ya barangkali engkau ada sesuatu yang tidak engkau sukai dari kami, fanuk tibak, sehingga engkau kami pun berusaha untuk meridukan engkau. Ya. Yeah. Mengapa demikian? Tentu ini dari akidah yang kuat. Seorang sahabiat yang sangat alim, yang sangat berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia takut kalau ia tidak bisa, ia ya, untuk memenuhi hak suaminya. Ia tahu sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, haqqu zauj ala zaujatih law kanat bi qarha hasadha aw intasara min kharaha sadidan aw daman thumma tala'athu ma addat haqqah Rasul bersabda hak suami yang harus dilaksanakan oleh istrinya kalaulah suaminya itu punya borok ya atau punya na, punya bisul yang bernanah kemudian ia telan ya nanah tersebut ia belum melaksanakan hak suami. Sahabiat ini, ya seorang so, istri yang solehah ini tahu tentang hadis itu. Ia pun merasa takut kalau ia didoakan kecelakaan bidadari surga yang akan kelak menjadi calon istri suaminya tersebut. Sebab bidadari surga itu kalau melihat ya istri dari suami calon suaminya itu yang di dunia menyakiti suaminya, dia akan berkata apa? La tu'zi qatalakillah. Jangan kamu sakiti dia, semoga Allah memerangi kamu. Didoakan oleh yang bidatari di dalam surga itu. Qatalakillah, semoga Allah memerangi kamu. Takut. Sehingga dari situlah muncul dari rasa khusyah kepada Allah Rabbul Alamin. Dia takut. Maka bagaimana dia berusaha seorang istri berbuat baik kepada suami. Demikian pula seorang suami bil khosyah. Dengan rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin, ia akan berusaha untuk berbaik, berbuat baik kepada istrinya. Ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum ya. Pengaruh daripada akidah. Pertama, akan menimbulkan modal utama di dalam rumah tangga yaitu adanya khosyah. Harus itu. Rumah tangga yang tidak tidak ada khosyah dijamin dia tidak akan membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga yang tidak ada khosyah akan terasa kering. Rumah tangga yang tidak ada khosyah yang ada apa? Pertengkaran. Dan yang lainnya ya naudzubillah. Ya sehingga akhirnya bukan lagi ya rumah kita itu surga kita tapi rumah kita menjadi neraka kita mau pulang males. Pulang pun dalam keadaan lemah yang ada cemberutan istri. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian pula suami yang tidak khusyuk kepada Allah menjadi menjadi apa? Ya cambuk buat istrinya sehingga akhirnya dia dizalimi dan yang lainnya. Nah, ini modal utama kita dalam membentuk keluarga sakinah ya akhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum adalah apa? Khasyatullah khosyah. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya, dari mana kita bisa mendapatkan khosyah ini? Bagaimana kita supaya mendapatkan khosyah ini? Tentu yang pertama adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ya akhi, tidak akan muncul khosyah kalau seseorang tidak mengenal Allah. Bukankah Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khosyah kepada Allah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ini menunjukkan semakin seseorang dalam keilmuannya tentang Allah akan semakin kuat pula khosyahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya orang yang paling mengenal Allah siapa? Rasulullah maka Rasulullah orang yang paling takut tidak? Naam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diterima Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar tiga orang, yang satu ingin berpuasa setiap hari, yang satu ya dia ingin sholat malam semalam suntuk, yang satu dia tidak mau ya e, menikah khusus ibadah saja. Apa kata Rasulullah? Ama wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, aku ini lebih takut kepada eh, dari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan tentang dirinya bahwa eh, aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Jelas karena Rasulullah yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang kenal kepada Allah, semakin akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, semakin seseorang tidak mengenal Allah, dia semakin tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khasyah sangat penting ya ikhwatul Islam. Kemudian modal yang kedua di dalam pembentukan rumah tangga yang sakinah. Mahabbatullah. Harus ada cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mahabbatullah mencintai Allah lebih daripada mencintai pasangan. Dan kita cinta kepada pasangan bukan karena hawa nafsu tapi karena Allah. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda ثلاث من kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang tiga perkara ini ada pada seseorang wajada bihinna halawatal iman, ia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan rasulnya lebih ia cintai dari dari apa dari selain Allah dan Rasulnya yang kedua apa wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah dia cinta kepada manusia tidaklah cintanya kecuali karena wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id qadahu Allahu minhu ya dan ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan ia darinya kama yakrahu an yukdhafa finnar sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka perhatikan ikhwatul islam ya cinta karena Allah itu bukan hanya sebatas antum sama teman tidak hatta kepada pasangan antum punya istri istri pada suaminya harus cintanya karena Allah Rabbul Alamin sebab kenapa Sebab cinta karena dunia itu adalah cinta yang tidak akan kekal. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang di dunia karena dunia itu pada hari kiamat nanti menjadi musuh satu sama lainnya. Ya. ya. Maka introspeksi dulu kita. Antum sebagai seorang pemuda ketika mencari pasangan, cinta antum karena apa? Ya. Lillah au dunia. Makanya Rasulullah saw. alaihi wasallam sabda tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena apa? Empat. Yang pertama apa? Kecantikan. Yang kedua harta. Yang ketiga keturunan. Yang keempat agama. Fadfar bidatid din taribat tiadak. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyuruh kita dari awal kita menikah cinta kita karena Allah, karena agama, karena agamanya si fulanah ini masya Allah baik. Agamanya si fulan ini masya Allah sehingga apabila cintanya dari awalnya sudah lillahi jalla wa ala insya Allah Allah akan berikan keberkahan dalam rumah tangganya. Atau barangkali yang tadinya ketidak karena Allah, maka mulai dari sekarang kita pun cinta karena Allah Rabbul Alamin. Ikhwatul Islam azan ya Allah, mahabbatullah, mencintai Allah. Lihat sebuah kisah yang agung pula. Kisah seorang yang bersahabiat yang bernama Ummu Sulaim. Mungkin Anda pernah dengar yang namanya Ummu Sulaim. Dia pernah dilamar oleh seorang pemuda Quraisy yang masih musyrik yang namanya Abu Tulha, Abu Talha. Ya. Suatu ketika Abu Talha waktu itu masih musyrik datang kepada Ummu Sulaim yang sudah masuk Islam. Ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai seorang istri. Apa kata Ummu Sulaim? Ya batalha ma mitluka yurad, walakinnaka mru'un kafir, wa ana imra'atun muslimah, la yasluhu li an atazawwajak. Ya. Yeah. Kata Ummu Sulaim, Hai Abu Talha, orang sepertimu itu tidak pantas untuk ditolak. Kata Ummu Sulaim, orang sepertimu tidak pantas untuk ditolak. Karena Abu Talhah punya kedudukan di dalam kaumnya. Dia punya harta. Dia pun seorang pemuda yang rupawan. Siapa wanita yang tidak mau seperti itu? Ya. Kata Ummu Sulaim, "Hai Abu Talhah, orang seperti engkau tidak berhak dan tidak pantas untuk ditolak. Tapi sayang engkau kafir, sedangkan aku muslimah." Ya. Aku tidak boleh untuk menikah dengan engkau. Dari awal agama sudah menjadi sebuah fondasi. Cinta kepada Allah lebih daripada cinta kepada calon ini. Walaupun dia Masya Allah dari sisi dunianya Masya Allah ternyata Abu Talha ini ternyata kafir. Ternyata kecintaan Ummu kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan kepada pemuda yang Masya Allah ini. Lihat Ummu Sulaim yang begitu sangat manis kata-katanya. Kata Abu Tol, kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, orang seperti engkau tidak pantas ditolak. Tapi sayang engkau kafir. Aku ini muslimah. Aku tidak boleh menikah dengan kamu. Maka Abu Talha berkata, "Mada kadahruk?" Lalu apa yang engkau inginkan? Kata Ummu Sulaim, "Wa madahri?" Apa yang aku inginkan? Kata Abu Talha, barangkali engkau ingin emas dan perak, Kata kata kata Ummu Sulaim apa? Fa la uridu safra wala bidha. Aku sama sekali tidak pernah menginginkan emas dan perak, tidak ingin perhiasan. Uridu mingkal Islam. Aku cuma ingin satu, kamu masuk Islam. Aku cuma ingin satu, kamu masuk Islam. Fa in tuslim fadaka mahri. Kalau engkau masuk Islam itu sudah cukup bagiku sebagai mahar. Wala as'aluka ghairah. Aku tidak minta yang lainnya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa Pendidikan yang Ummu Sulaim ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana keyakinan cinta ia kepada Allah dan Rasulnya telah berakar dalam hati beliau. Sehingga akhirnya apa? Ya, agama, keselamatan agama lebih ia sukai daripada perhiasan dari kehidupan dunia. Ini asalnya dari apa Pak? Dari akidah. Akidah. Ya. Kalau seorang akhwat akidahnya sudah kuat, sehebat apapun laki-laki yang datang, datang pakai baby band kayak BMW kayak tidak terpengaruh kalau ternyata agamanya sangat rusak. Berbeda dengan wanita-wanita yang jauh dari akidah yang salihah, dari akidah yang benar, ya mereka tertipu dengan harta dengan gemerlapnya dunia ditawarkan kepadanya dunia langsung menerima walaupun ternyata calon suaminya itu bobrok akidahnya Allahul musta'an wa tiklan makanya ini modal yang kedua dalam kehidupan rumah tangga kita ya akhi mahabbatullah cinta kepada Allah dan mahabbatulillah juga cinta karena karena Allah Subhanahu wa taala ya sehingga apa ya ketika kepentingan Allah dan Rasulnya bertabrakan dengan kepentingan pasangan kita tentu pada waktu itu lebih mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya ya sehingga ia ber, dia berada senantiasa di atas ketaatan sebaliknya kalau ia lebih cinta kepada suaminya atau ia lebih cinta kepada istrinya, ya, suatu ketika suaminya menyuruh kepada maksiat ditaati karena lebih cinta kepada suami. Padahal di akal Islam, maksiat itu sebab seseorang itu bercerai-berai. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matawadda itsnan Tidaklah ada dua orang yang tadinya saling cinta mencintai. Thumma yufarraq bainahuma kemudian ternyata dipisahkan antara keduanya. Illa lidzambin yusibuhu ahaduhuma kecuali karena dosa yang dilaksanakan oleh salah satunya. Rasulullah mengatakan sebab seseorang itu bercerai Sebab seseorang itu berpisah yang tadinya dua orang tadi saling mencintai karena akibat apa? Dosa. Makanya dosa itu mencerai-berai manusia. Tapi ketika seseorang tegak di atas ketaatan, suami berusaha mentaati Allah, istri berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri ketika diperintahkan suami berbuat maksiat ia tidak mau. Kenapa ia lebih cinta kepada Allah Allah pasti akan berikan yang terbaik untuknya, pasti. Bukankah Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Pasti. Ya. Yeah. ini modal yang yang kedua dalam rumah tangga kita cinta karena Allah. Sekarang bagaimana akan tumbuh cinta? Karena apa? Karena Allah dan lebih cinta kepada Allah kalau kita tidak punya akidah yang kuat. Makanya pembinaan akidah harus kita mulai dari sini. Kemudian modal yang ketiga ya akhi. Di dalam membentuk keluarga sakinah Modal yang ketiga dalam membentuk keluarga sakinah. Al-qanaah. Harus ada qanaah. Qanaah, apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu qanaah. Ya, akhi, coba bayangkan gimana rasanya kalau antum punya istri yang gak konaah sedikit-dikit minta sama suami, sedikit-dikit minta sama suami. Melihat tetangganya punya sepeda langsung ngomong, itu tetangga kita punya sepeda, kenapa kita nggak beli? Melihat tetangganya bisa beli motor, langsung ngomong ke suami, ya setangga itu bisa beli motor, kenapa kamu nggak beli? Melihat masya Allah, ya tetangganya bisa beli mobil panas juga, kenapa? Istri yang seperti ini susah antum. Ketika antum ya gajinya pas-pasan dikasih sama istri, kok gaji dari dulu segini-gini terus? Iya. Lebih-lebih kalau antum misalnya pengangguran ataupun misalnya kerjanya pas-pasan. Kalau antum tidak punya istri yang qanaah, wallahi susah. Susah. Makanya qanaah ini yang paling penting. Dari suami qanaah istri kona'ah. Apa yang dimaksud dengan kona'ah? Kona'ah yang pertama yaitu kona'ah dalam masalah penghasilan hidup dunia. Merasa cukup dengan apa yang ada, alhamdulillah. Bersyukur. Yang kedua, kona'ah terhadap keadaan istri atau suami. Namun kona'ah ini dalam hal yang ma'ruf Bagaimana kiat supaya menumbuhkan kona'ah? Yaitu harus ditumbuhkan rasa zuhud dalam kehidupan dunia. Harus ditumbuhkan zuhud di sini. Ikhwatul Islam ya Allah wa iyyakum. Orang kalau tidak zuhud dari kehidupan dunia, maka ia tidak akan pernah kona'ah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah ahabbani nas Tunjukkan aku kepada suatu amalan kalau aku amalkan Allah cinta kepadaku, manusia pun cinta kepadaku. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah di dunia niscaya Allah cinta kepada kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia niscaya manusia cinta kepadamu. Zuhud di akal Islam bukan berarti kita tinggalkan kemewahan tidak. Zuhud di akal Islam bukan berarti kita tidak mau berpakaian yang bagus, tidak. Zuhud bukan berarti seseorang tidak mau makan daging, tidak. Zuhud itu artinya menyimpan harta di tangan bukan di hati. Zuhud itu artinya kata Al Hasan Al Basri, antafiqa billah, engkau lebih percaya kepada Allah dan lebih percaya pada apa yang ada di sisi Allah daripada percaya kepada apa yang di sisi manusia. Itu zuhud. Makanya Pak, Nabi Sulaiman itu adalah orang terkaya di dunia pada itu, pada waktu itu. Tapi beliau pun juga orang yang paling zuhud sedunia pada waktu itu. Makanya zuhud tidak bertentangan dengan kekayaan, tidak. Namun zuhud ini adalah konaahnya seseorang, ya bersyukurnya seseorang, merasa cukupnya seseorang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini hakikat daripada zuhud. Coba ikhwatul Islam, saya akan bawakan lagi kisah Su'da tadi. Kata Su'da, suatu hari aku masuk kepada Tolhah Ubaid bin Ubaidillah. Lalu aku dapati aku melihat ia sedang susah. Lalu aku berkata kepadanya, "Kenapa engkau? Barangkali engkau mendapati sesuatu atau barangkali kami menyusahkan engkau sehingga kami pun bisa meridhokan engkau. Apa kata Tolha? La, tidak. Tidak. Wala mahalilah halilatil mar'il muslim anti. Sungguh sebaik-baiknya istri seorang muslim adalah engkau, wahai istriku. Walakin ijtama'in dimalun. Tapi terkumpul pada saya harta yang banyak wala adri kaifa asnabih. Tapi saya tidak tahu saya harus berbuat apa dengan harta yang banyak ini kata suaminya. Apa kata siapa? Kata Su'da. Wa ma yaghummuka minhu? Kenapa harus pusing? Ud'u qaumak, panggil saja kaummu, faksimhu bainahum, bagi-bagi kepada mereka. Selesai. Mana ada istri seperti itu? Dan mana ada suami seperti itu? Memang Iya Istri yang seperti itu cocoknya buat suami yang seperti itu juga Kalau kita mengharapkan istri yang Masya Allah bagaikan Fatimah Tapi kitanya masih garong Wah susah Iya al Islam Si suaminya merasa susah Susahnya gara-gara apa? Kebanyakan duit Kalau kita kalau kebanyakan duit apa? Wah, ajrut-ajrutan, Pak. Ya. Susah dia bingung, banyak duit. Mau dikemanakan ini uang? Karena apa? Seorang sahabat sudah terbina akidahnya oleh Rasulullah. Ia tahu bahwasannya harta itu titipan Allah. Ia tahu harta ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sepeser pun Allah akan tanya. Bukankah Rasulullah bersabda la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' Seorang hamba akan terus berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya apa? Wa an malihi untuk dan tentang hartanya min aina akhadah wa fima anfaqah dari mana ia ambil dan untuk apa diinfakkan. Makanya orang kaya itu dihisabnya agak lama. Kenapa? setiap yang kita ambil, hatta seribu perak yang seribu, seribu perak ente dapat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu duit seribu dari mana? Dari yang halal alhamdulillah dibelikan buat apa? Ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Sahab, sahabat ini yang mulia Talha bin Ubaidillah yakin betul bahwa harta ini akan ditanya oleh Allah, makanya dia pusing. Pusing duitnya banyak. Ternyata istrinya yang solihah pun sadar dan faham bahwa harta ini adalah milik Allah dan titipan Allah. Dia tidak membuat suaminya untuk pelit, tidak, tidak seperti istri-istri zaman sekarang dijadikan suaminya buat jadi pelit. Ya. Mau infak aja ditanya dulu, itu infak ke siapa? Berapa? Susah. Iya. Ternyata apa yang terjadi? Istri ini yang betul-betul kokoh akidahnya, kokoh keimanannya, berkata kepada suaminya, "Buat apa pusing? Panggil saja kaummu, kemudian bagi-bagi ia." Selesai. Allahu Akbar. Persis kisah ini dengan kisah gubernur Hemus. Tahukah siapa? Dia bernama Sa'id bin Amir. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kedatangan orang dari Himas. Lalu beliau berkata kepada orang Himas ini, "Coba tuliskan kepada saya orang-orang fakir yang ada di kota Himas." Ditulislah yang pertama kali Said. Ah, merasa aneh Umar, siapa Said ini? Gubernur kami. Hah? Amiruka fakir, gubernur kalian fakir. Mana ada di zaman sekarang gubernur fakir, Mas? Umar bengong, Umar heran. Gubernur kalian pakai fakir? Nah. Umar pun menangis. Ya, yeah. kemudian Umar pun mengirimkan 100 ribu dinar. Dikirimkan. Ketika sampai 100 ribu dinar itu kepada Sa'id bin Amir, apa yang terjadi? Apa kata Sa'id? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah istirja. Kalau kita, wah Masya Allah. Ya langsung sorak sore ajrut-ajrutan. Wah kita bisa shopping besok. Masya Allah. Ya. Ternyata apa yang terjadi Sa'id bin Amir ketika melihat uang 100 ribu dinar ini. Dinar itu dari emas Pak. Apa yang terjadi? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Perkataan seorang sahabat yang telah dibina oleh seorang rasul yang mulia yang ia tahu dan faham bahwa harta itu adalah titipan Allah Rabbul Alamin. Mendengar itu, istrinya berkata apa? Ya, ma asabak, apa yang menimpamu? Musibah apa yang menimpamu hai Said? Kata Said, a'dham minan musibah, lebih besar daripada musibah. Apa itu kata istrinya? Dakhalat alayad dunya litufsida akhirati. Masuk kepadaku dunia untuk merusak akhiratku. Kata istrinya, takhalas minha, kalau begitu bebaskan diri kamu dari di, dari itu. Kata kata Said apa? Mau maukah kamu membantuku? Baiklah. Tolong ini bagi-bagi uang yang banyak ini. Dibagi-baginya sama istrinya. Malam itu juga habis. Suami yang soleh dan istri yang soleh. Tentu kita nggak bisa mencontoh mereka, Pak. Akidah kita masih jauh, susah, ya. Dan Ikhwatul Islam, tidak setiap yang saya ceritakan ini harus dicontoh ya, letterlock harus begitu enggak. Di sana tentu ada tempat-tempatnya, namun ya, yang saya sampaikan ini sebagai sebuah ibroh pelajaran. Betapa Masya Allah rumah tangga mereka itu betul-betul orientasi yang paling penting adalah akhirat. Orientasi yang paling terpenting bagi mereka adalah akhirat, bukan jam dunia, bukan mengumpulkan kehidupan dunia sama sekali. Ini dari hasil apa? Hasil akidah, hasil pengenalan mereka kepada Allah. Pendidikan Rasulullah telah berhasil sehingga apa? Memunculkan generasi-generasi yang mereka itu sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada kehidupan akhirat. Ya, mereka sangat zuhud dalam kehidupan dunia. Akhirat lebih mereka cintai daripada kehidupan dunia. Bahkan subhanallah mereka suatu kaum lebih bergembira ketika beramal soleh daripada bergembira ketika datangnya dunia. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Qul bifadlillah wa birahmatih fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Makanya para sahabat itu bergembira ketika mereka dapat membantu orang bisa beramal soleh. Ya. Demikian pula seharusnya kita. Seorang suami hendaknya bergembira ketika ia sudah bisa melaksanakan hak dia terhadap istrinya, bisa membahagiakan istrinya. Si istri pun bahagia ketika ia bisa melaksanakan hak suaminya, dia bisa bahagiakan suaminya. Kalau sudah seperti itu, pasti akan terbentuk keluarga yang sakinah seorang istri zuhud, kona'ah, dan dia menerima terhadap keadaan suaminya yang seperti itu. Seorang suami pun demikian, kona'ah, melihat istrinya yang alhamdulillah dia masih yang apa berusaha memberikan kepada apa dirinya sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Terkadang ya akhi suami ya tidak qanaah dengan keadaan istri melihat akhwat lain lebih cantik dari istrinya langsung apa yang terjadi ya istrinya pun dizolimi gara-gara dia ngelirik akhwat lain ketika seorang suami melihat kok istri saya banyak kekurangannya apa yang terjadi menyesal saya yang nikahin istri seperti ini Akhirnya apa? Ya, padahal kekurangannya tersebut sifatnya kekurangan yang lumrah. Kalau kekurangannya tidak lumrah seperti istrinya suka berbuat maksiat, ya itu enggak lumrah itu. Wanita yang namanya wanita pasti yang namanya wanita tuh bengkok, Mas. Karena Rasulullah bersabda apa? Fa innahunna khuliqna min dila. Karena wanita itu diciptakan dari tuang rusuk. Wa inna a'la Ya wa inna a'waja syai'in a'lah dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang tulang rusuk itu apa? Yang paling atas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa in dhahabta tuqimah, kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, kasarta, patah. Kalau kamu biarkannya tetap bengkok. Gimana kata Rasulullah fastausu bin nisa khairan? Maka berwasiat baiklah kepada wanita dengan cara yang baik di mana Imam Al-Baghawi ketika menyebutkan hadis ini beliau membawakan judul daripada judul hadis ini apa babul mudahatun bab mudahata mudahanatun nisa bab merayu wanita Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum ya maka disinilah ya akidah yang sahihah akan membentuk pribadi-pribadi yang zuhud kona'ah. Dalam kehidupan dunia ia kona'ah. Ya sehingga akhirnya apa dia tidak minta dan tidak neko-neko dan tidak menyusahkan pasangan daripada dan dia tidak minta sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh pasangannya. Sehingga pada waktu itu apa? Dia akan insyaallah termasuk orang-orang yang Nah, ini sekali lagi asalnya dari mana? Dari akidah yang kuat. Yang keempat, modal utama ya akhi di dalam berhidup rumah tangga untuk membina rumah tangga yang sakinah sabar sabrun sabar fasbir Allah menyuruh kita untuk bersabar dalam segala sesuatu sabar. Ya. Wallahi kita kalau hidup di dunia tanpa sabar tak akan bisa hidup di dunia ini. Demikian pula dalam hidup rumah tangga pasti ya, yang namanya hidup rumah tangga tidak lepas dari yang namanya ya, kekurangan-kekurangan sana sini ada. Maka pada waktu itu sabar, Sabar yang pertama menghadapi misalnya ekonomi yang murat-marit, sabar. Sabar yang kedua menghadapi sikap suami, ya, menghadapi ya sifat sifat istri, sabar, berusaha untuk sabar dulu. Lihat, Rasulullah SAW sangat sabar menghadapi kecemburuan istrinya. Disebutkan dalam Sunan Nasa'i dan hadis itu sahih bahwa ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha bersama sebagian sahabatnya, maka sebagian ya istri Rasulullah yang lain kalau nggak salah Zainab bintu Jahash mengirimkan sepiring makanan. Sampai di rumah, sampailah sepiring makanan itu ke rumah Aisyah yang itu Rasulullah waktu ada ada di situ. Apa yang terjadi? Aisyah cemburu, dipukulnya piring itu sampai pecah. Aisyah cemburu. Ya dipukulnya piring itu sampai jatuh dan pecah dua. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Apakah Rasulullah marah-marah? Atau mengatakan kurang ajar kamu Aisyah? Tidak. Rasulullah hanya tersenyum sambil berkata, Gorat ummukum, ibu kalian sedang cemburu." Ibu kalian sedang cemburu. Ya. Maka Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengganti karena ini barang milik orang. Ya, harus diganti. Subhanallah. Ya, akhi. Sabar dalam menghadapi sifat pasangan ini penting sekali. Dan sabar tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak punya akidah yang kuat kepada Allah. Buat apa kita bersabar? Ya buat mendapatkan keriduan Allah Rabbul Alamin. Iya. Wallahi kesabaran itu pahalanya besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahalanya tanpa hisab. Ketika seseorang yakin bahwasanya sabar itu adalah sesuatu yang baik, ia akan berusaha sabar menghadapi berbagai macam problematika rumah tangganya. Sabar. Terkadang kita tidak sabar. Ya akhi, terkadang kita lebih tidak sabar kepada istri daripada sabar kepada orang lain. sohe. Terkadang kita lebih tidak sabar kepada pasangan daripada tidak sabar kepada orang lain. sohe. Mungkin kalau orang lain kita masih bisa sabar, tapi kalau istri kita terkadang nggak sabar, main kelepok, main dan yang lainnya. Allah al nah, ini sabar sabrun. Dan ini tidak mungkin dan tidak bisa kita membina kesabaran kalau bukan dari dari apa? Ya, dari akidah yang kokoh. Lihat kisah Ummu Sulaim. Lihat kisah Ummu Sulaim. Maka kemudian Abu Talhah pun hijrah dan masuk Islam. Setelah tadi dari awal ya Abu Talhah meminang Ummu Sulaim. Ternyata um Muslim berkata, "Saya ini muslim, engkau kafir." Ternyata ternyata apa yang terjadi Abu Talha pun pergi ya ke kota Madinah masuk Islam dan kemudian menikahlah dengan um, dengan Ummu Sulaim. Menikahlah ia. Ya. Kemudian Allah pun berikan anak kepada Ummu Sulaim dan Talha. Namun suatu ketika anaknya sakit. Ya dan Abu Talha merasa susah dengan sakit anaknya itu. Karena ia tahu, karena ia sangat cinta kepada anaknya tersebut. Dan beliau ya kebiasaan beliau ya senantiasa apa duduk di sisi Rasulullah untuk menimba ilmu dari beliau. Kemudian suatu malam ya suatu hari beliau pergi ke Rasulullah SAW. Biasanya setelah sholat tubuh, ya beliau tidak pulang sampai pertengahan siang. Baru setelah itu, ya dia pun ya pulang lalu kemudian bersiap-siap kembali untuk pergi ya sholat kembali. Dan kata di sini dikatakan oleh Ummu Sulaim, suatu malam Abu Talha pun pergi ke masjid yang dan bertemu dengan Rasulullah di sana dan ternyata anaknya pun meninggal dunia. Dan Abu Saul Abu Talha tidak tahu kalau anaknya meninggal. Berkata Ummu Sulaim, "Layan ayanna ila Abi Talha ahadun ibna." Jangan ada seorang pun yang memberitahu kepada Abu Talha tentang kematian anak ini. Hatta aku na alladhi an ahlahu. Biarkan saya sendiri yang akan menyampaikannya. Ummu Sulaim. Fahayyat as-sabi maka kemudian Ummu Sulaim pun mempersiapkan semua kebutuhan untuk anaknya tersebut. Jadi maksudnya dimandikan, kemudian dikafani. Kemudian disimpanlah jenazah anaknya tersebut di samping rumah. Datanglah Abu Talhah. Lalu ia pun masuk. Lalu kemudian Uam Ummu Muslim pun berhias dengan secantik-cantiknya. Diajaknya makan, kemudian diajaknya bergaul. Sampai kemudian apa yang terjadi? Abu Talha pun merasa puas. Lalu apa yang terjadi? Ya, Ummu Sulaim pun menyampaikan. Apa katanya? Hai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau ada suatu kaum meminjamkan kepada kaum yang lainnya sebuah pinjaman? Kemudian yang punya minta, apakah boleh? Ya, mereka mencegah ya barang orang tersebut. Kata Abu Talha, tidak boleh Kata Abu Musalim, karena sesungguhnya Allah telah meminjamkan kepada engkau anakmu dan sekarang Allah telah mem, apa mengambilnya kembali. Maka sabarlah hai Abu Talha. Masya Allah. Yang pertama Ummu Sulaim sabar ketika melihat anaknya meninggal. Yang kedua Ummu Sulaim berusaha untuk mensabarkan Abu Talha. Ya, kalau zaman sekarang mana ada wanita seperti itu? Disuruhnya Abu Talha untuk sabar. Perkara ya akhi kalau antum kehilangan anak yang paling antum cintai bisa sabar. Ini sesuatu yang luar biasa. Lebih dari itu mungkin menghadapi problematika rumah tangga akan lebih ringan. Makanya kesabaran ini sangat butuh sekali dalam kehidupan kita ini. Allah. Antum menuntut ilmu butuh sabar. Antum mengamalkan ilmu butuh sabar. Kita berdakwah butuh sabar. Demikian pula kita berumah tangga juga butuh sabar. Kalau kita tidak sabar ya subhanallah. Ya. Kita tidak akan wallahi ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum ya diberikan oleh Allah ya kelurusan ini. Makanya Rasulullah saw Alaihi Wasallam mengabarkan kepada seorang sahabat, Inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah. Engkau ini punya dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu, halim. Apa itu halim? Yaitu seseorang bisa menekan amarahnya. Halim artinya seseorang bisa menahan emosinya. Ini halim. Wal ana anah itu tidak tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan ini penting ya, Ini bagian dari kesabaran. Ya. Yeah. Ketika menghadapi sesuatu dalam rumah tangga, jangan cepat-cepat marah dan jangan diputuskan ketika marah. Kemarahan itu akan memberantakan semuanya. Pikirkan dulu dengan tenang, sabar. Ya, tasabut dulu. Sampai kita pikirkan tentang cara yang terbaik bagaimana ini. Adapun kemudian kita marah-marah, maka ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya ketika seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini Hai Rasulullah berikan wasiat kepadaku kata Rasulullah la taghdab jangan marah faraddada miraran lalu ia terus ia meminta nasihat fa faqala la taghdab jangan marah jangan marah jangan marah Ikhwatul Islam ini ya sekarang kalau kita tidak untuk bisa menahan marah sementara kita tidak punya kesabaran bagaimana bisa tidak mungkin sekali lagi ya akhi akidah akidah itu sangat berperang sekali dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Tadi disebutkan yang pertama apa? Khosyah. Yang kedua apa? Mahabbah. Yang ketiga yaitu zuhud. Dan yang keempat adalah sabar. Yang kelima, ikhlas. Ini ikhwatul Islam ikhlas merupakan fondasi kebahagiaan rumah tangga. Ikhlas merupakan fondasi kebahagiaan rumah tangga. Ketika kita ingin ketika Anda memenuhi hak istri karena siapa? harus karena Allah. Ketika suami, ketika istri memenuhi hak suami, harus karena Allah. Keikhlasan itu yang akan bisa menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa ya untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan istiqomah di atasnya pasti itu. Wallahi tanpa ikhlas iswata Islam azan ya Allah wa iyakum itu tidak akan bisa membentuk kepada kita ya kepribadian yang kokoh dan kuat tidak akan. Ini adalah lima perkara. Nah, coba perhatikan lima perkara ini baik-baik oleh antum semua. Sudah yakin semua setuju dengan saya. Lima perkara ini butuh kepada akidah yang kokoh. Makanya, la syaktan tidak ragu lagi. Pembinaan akidah harus kita mulai dari awal. Lihat bagaimana Lukman membina anak-anaknya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat apa? Ayat 12. Wa idh qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduh. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, apa yang pertama kali ia dinasihati oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan kamu sekutukan Allah Sesungguhnya syirik itu kedoliman yang agung. Yang pertama kali ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya apa? Tauhid, akidah, pondasi yang paling kuat di sini dulu. Demikian pula yang kita tanamkan kepada istri kita akidah. Dan yang harus kita tanamkan pada diri kita yang pertama kali adalah akidah akidah ya Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya aneh ya kalau ada orang berkata, kenapa sih dakwah salaf Ya dakwanya cuma akidah, akidah, akidah, akidah. Orang seperti ini tidak faham dan tidak mengetahui tentang urgen daripada pentingnya akidah. Wallahi tanpa akidah yang kuat bagaimana seseorang ini akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Rabbul Alamin? Tidak mungkin ya khuatul Islam. Kalau bukan karena akidah yang kuat bagaimana seseorang mampu dan mau untuk berjuang terhadap agama Allah ini? Tidak akan mampu akidah, pembenahan akidah. Ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Demikian pula Nabi Yakub salatu wassalam. Apa yang dikatakan kepada anak-anaknya? Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي Apakah kalian menyaksikan ketika kematian itu hadir kepada Yakub? Ketika itu ia berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelahku? Akidah, penanaman akidah. Lihat yang Rasulullah pertama kali tanyakan kepada budak hamba saya wanita. Apa kata Rasulullah? Aina Allah? Di mana Allah? Akidah. Penanaman akidah ini yang pertama kali. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini sekali lagi akidah merupakan modal yang paling utama di dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sempurna, yang sakinah, yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin, ya tanpa akidah kita tidak akan mampu untuk membentuk hal itu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Coba lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibonceng oleh seorang anak yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil, umurnya 6 tahun. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ya gulam, wahai anak, ihfadillah, jagalah Allah. Ya, yahfadka, niscaya Allah akan jaga engkau. fa'dillah, tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah hai anak kalau kamu minta minta kepada Allah. Dilatih si anak supaya apa pak? Supaya dia mandiri, nggak senantiasa pergantung sama orang. Kalau kamu minta, hai anak, minta sama Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta isti'anah, minta tolong, hai anak, fasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Lihat, yang Rasulullah ajarkan kepada anak enam tahun. lam ketahuilah hai anak annal ummah kalaulah umat ini ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in mereka semua berkumpul untuk memberikan apa manfaat untuk kamu lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulisan untuk wa in ijtama'u walaupun mereka semua bersepakat ala an yadurruka bisyai'in untuk memberikan mudarat kepada kamu hai anak lan yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik mereka tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf pembinaan akidah pembinaan akidah ya subhanallah ikhwatul islam azan ya Allah wa iyakum Tentu ikhwatul Islam ya sekali lagi ini menunjukkan bahwa ya akidah, sekali lagi akidah, akidah. Sekarang kita akan membahas bagaimana tata cara menanamkan akidah kepada keluarga kita. Pertama, seorang suami atau seorang istri harus berilmu dahulu berilmu dahulu tentang akidah yang sahihah. Sebab faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau nggak punya duit nggak bisa kasih duit. Orang kalau nggak punya ilmu nggak bisa kasih ilmu. Kalau akidahnya sesat, ya pasti akan memberikan akidah yang sesat juga. Makanya disyaratkan suami istri harus nuntut ilmu. Suami istri harus mau nuntut ilmu, harus. Ya. Menuntut ilmu, istri menuntut ilmu. Suami istri saling mendukung untuk menuntut ilmu. Kalau misalnya, aduh, Ustadz kalau saya bawa anak-anak ke majelis taklim ngeganggu, gimana caranya? Ya udahlah gantian. Istrinya jaga jagain anak di rumahnya, suaminya pergi ke majelis ilmu bawa rekaman. Pulang nanti disetelin tuh rekamannya. Nih istriku dengerin kajian hari ini. Demikian dahulu para sahabat. Kata Umar adalah aku punya tetangga kata Umar. Wa kunna natanawadul ilm. Dahulu kami saling bergantian untuk menuntut ilmu. Hari ini saya pergi nuntut ilmu ke Rasulullah, teman saya yang ngerjain sawah saya, ladang saya. Besok teman saya pergi ke Rasulullah, saya mengerjakan ladang dia. Demikian pula kalau bisa demikian. Kalau antum misalnya nggak nggak bisa dua-duanya pergi untuk ya karena terkadang akhi kalau bawa anak-anak di majelis ilmu, ibu-ibu nggak bisa ngaji juga terkadang. Ngurusin anak terus. Ustadznya juga nggak bisa konsentrasi. Habis apa? Anaknya jerit-jerit. Yang hadirin juga nggak bisa nyatet dengan baik. Akibatnya apa? Nggak maslahat. Jauh-jauh datang ke sini misalnya ternyata yang ada adalah teriakan anak-anak. Kan juga susah. Bagaimana? Nah, disinilah adanya pengertian suami istri dalam rangka menuntut ilmu tentang akidah yang sahihah. Wallahi, kalau suatu rumah tangga jauh dari ilmu, pasti ia akan jauh dari akidah. Pasti itu. Makanya, ya, pendidikan tentang akidah terhadap rumah tangga harus dimulai dari siapa? Dari dari dulu kita. Karena Allah berfirman, "Inna Allah la yugayiru ma bi ma bi kaumin hatta yugayiru ma bi anfus bi anfusihim." Allah mengatakan hatta yugayiru ma bi anfus. Ini menunjukkan bahwa perubahan itu harus dari apa? Dari kita sendiri dulu. Harus ada. Ya. Terutama seorang suami yang bertanggung jawab dulu. Ya, harus menuntut ilmu Allah Rabbul Alamin. Nah ini yang pertama. yang menanamkan akidah terhadap ya apa dalam rumah tangga kita. Yang pertama adalah dengan cara yang pertama harus kita mau menuntut ilmu. Setiap kita, suami harus menuntut ilmu, istri harus menuntut ilmu, duduk di majlis ta'lim. Ya. Yang kedua, yaitu amal praktek dengan cara praktek di mana seorang suami mempraktekkan ilmu dan istri pun mempraktekkan ilmu karena dengan tanpa ini sulit Pak kita nasihatin istri tapi kita juga melakukan ya pasti istrinya ngomong oh, buktinya kamu juga begitu sama nah kan susah ya yeah. Makanya butuh dua-duanya harus mempraktekkan ilmu yang kita ketahui ini. Dan ini susah memang. Ya. Al-amal dengan cara praktek. Ya. Wallahi ya akhi kalau kita sering mempraktekkan lebih-lebih kepada anak dan istri, lama kelamaan istri dan anak itu akan tergugah juga. Saya diceritakan, kemarin saya ngisi pengajian di sebuah seorang ikhwah dia itu masya Allah ya baru ngaji dan baru faham tentang dakwah ini. Ya saya pulang kemudian diantar sama supirnya, supirnya cerita ke saya, masya Allah pak, ini yang bapak ini katanya tadinya mabuk-mabukan, kerjanya kalau pulang dari apa dari kerja itu ke diskotik main cewek mabuk-mabukan setiap kali ia pulang katanya kebetulan istrinya memang orang Betawi katanya. Kebetulan istrinya ya akidahnya bagus. Setiap ia pulang jam 3 malam. Sampai di rumah dia temukan istrinya sedang sholat malam. Ya. Setiap hari begitu. Lama kelamaan rupanya atas kesabaran si istri dan doa yang ikhlas dari istri, ya ia merasa iba juga tergugah ia. Setiap ia pulang ia melihat istrinya sholat malam. Akhirnya dia merasa malu terhadap dirinya sendiri. Akhirnya sampai sekarang dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari praktek doang. Praktek. Ya. ya akhi, makanya praktek itu terkadang lebih bisa meng, apa dampaknya lebih kuat daripada sebatas ngomong. Antum praktekan. Ya, dalam rumah tangga antum dengan sholat tahajud. Ketika antum sholat tahajud, keraskan sedikit supaya istri mendengar atau bangunkan istri. Kalau misalnya istri malas, tidak apa-apa kita sholat sendiri. Wallahi lama-lama itu akan berpengaruh kepada istri dan akan berpengaruh kepada anak. Si anak ketika melihat setiap malam bapak dan ibunya itu selalu sholat tahajud, ia akan terlatih, ia pun mulai bangun sholat malam. Terlatih, wallahi. Dan itu yang saya rasakan sendiri dari kecil. Saya dulu waktu kecil tidak pernah disuruh oleh bapak sama orang tua saya untuk tahajud. Tapi setiap malam saya selalu melihat orang tua saya saat tahajud. Sehingga akhirnya subhanallah ada keinginan untuk ikut untuk tahajud, terbiasa. Praktek itu ternyata lebih berhasil daripada sebatas ngomong. Makanya butuh sekali praktek seperti ini butuh sekali. Ya. Ikhwatul Islam, makanya amalan soleh itu akan berpengaruh kepada ya istri kita dan anak-anak kita. Antum saya yakin sering membaca surat Al-Kahfi. Antum saya yakin sering membaca surat Al-Kahfi tiap hari Jumat. Ada satu ayat yang di situ menyebutkan tentang perkara ini. Ketika Khidr masuk sebuah kota, sebuah desa, dia minta dijamu, ternyata nggak mau. Akhirnya dia mendapatkan sebuah dinding yang mau roboh. Akhirnya dibangunlah dinding tersebut. Kemudian diprotes oleh Nabi Musa kan. Kemudian Allah memberikan ya menceritakan kisah keduanya apa? Fa'amal jidar. Adapun dinding tadi, fakana li ghulamaini yatimain. Adalah ia milik dua anak yatim. Kemudian Allah mengatakan apa? wa kana abuhuma salihan dan adalah ayah dari keduanya itu orang soleh adalah oh, ayah dari keduanya itu orang soleh farada rabbuka an yablugha ashuddahuma maka Allah pun ingin supaya anak itu pun tumbuh menjadi dewasa ya fayastakhrijahuma fayastakhrija kanzahuma dan mengeluarkan harta yang ada di dalam berapa tersimpan di bawah tembok tersebut rahmatan min rabbik sebagai rahmat dari Rabbmu apa kata Ibnu Katsir hadis ini ayat ini menunjukkan bahwa amalan soleh yang dilakukan orang tua sangat berpengaruh kepada anak dan kepada keberkahan anak-anak kita. Makanya Said bin Musayyib ketika membaca ayat ini kata apa? Kata saya Said bin Jubair. Maaf Said bin Jubair bukan Said bin Musayyib. La dan nasolati min ajli ya bunai. Sungguh akan saya tambah solat saya untuk kebaikanmu ya anakku. Jadi amalan soleh kita, seorang bapak yang beramal soleh, mempraktekkan ilmu, itu akan berpengaruh kepada anak dan istri kita. Berdasarkan ayat tadi. Makanya ya akhi praktek itu jangan antum kira tidak berpengaruh. Wallahi pengaruhnya lebih besar daripada cuma ngomong doang. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Memang ya. Ini praktek jadi amal untuk menumbuhkan akidah yang kuat. Yang pertama yaitu kita harus berilmu dulu. Yang kedua yaitu kita praktekkan, kita contohkan kepada istri kita, kepada anak kita. Demikian pula seorang istri contohkan kepada suaminya. Ya tentang amalan soleh. Wallahi itu akan sangat kuat, dahsyat sekali pengaruhnya. Ya. Yang ketiga, untuk menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak kita. yaitu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum dengan cara yaitu ya akhlakul karimah al akhlak al karimah ini sebetulnya bagian dari amal ya al akhlak al karimah Karena ikhwatul Islam manusia sangat condong dan sangat suka kepada orang yang baik akhlaknya. Sebaik sebaliknya manusia tidak suka kepada orang yang tidak yang buruk akhlaknya. Demikian pula akhlakul karimah itu sangat kuat sekali pengaruhnya dalam pembinaan akidah yang sahihah. Dari sisi apa? dari sisi ketika seseorang berakhlak dengan akhlak yang baik maka akan memberikan kepada anak-anak dan istrinya itu rasa suka kepada kepada pribadi ayahnya sehingga apa istrinya akan cinta kepadanya anaknya pun akan suka kepadanya sehingga sangat mudah pada waktu itu untuk menanamkan akidah-akidah dan memberitahukan kepada mereka tentang akidah-akidah yang sahih dan ajaran-ajaran agama yang benar. Ya, kalau bukan karena itu kita tidak akan mungkin untuk membina ya anak dan istri kita kalau kita ternyata sendiri ya, jauh dari berakhlakul karimah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baikan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya kalian apa? Orang yang yang paling baik kepada istrinya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada istri. Istri pun berbuat baik kepada suami. Iya. Maka kalau kita realisasikan akhlakul karimah seperti ini, maka pada waktu itu apa yang terjadi? Ya, Allah akan mudahkan kita untuk menanamkan apa akidah yang sahihah di dalam rumah tangga itu. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Telah disebutkan tadi akhlak-akhlak yang harus kita miliki. Yang berupa apa? Khasyiatullah, takut kepada Allah. Sabar, qanaah, zuhud, Ya, sebab seperti itu akan menyebabkan kita ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ya di dalam rangka itu membina akidah yang sahihah ini. Ikhwatul Islam, azan ya Allah Ya kemudian akhlakul karimah ini tentu insya Allah antum lebih paham dari ana yang sudah lama terutama di dalam rumah tangga. Di antaranya yang harus diperhatikan harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Penegakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rumah tangga ini sangat penting sekali. Karena sudah saya selesai bawakan tadi ya, ya hadisnya apa? Tidaklah dua orang berkasih sayang kemudian dipisahkan kecuali karena apa? Dosa. Suami yang dayus kata Rasulullah tidak akan masuk surga. Rasulullah sabda, "Ya la yadkhulul jannata dayus." Tidak akan masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Membiarkan anak dan istrinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus amar ma'ruf nahi mungkar harus kita mulai lebih-lebih seorang suami, dia mempunyai kekuasaan penuh dan punya tanggung jawab penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini amar ma'ruf. Ya, yang merupakan bagian daripada akhlakul karimah. Jangan antum biarkan suami an, istri antum keluyuran kemana-mana tanpa pakai jilbab. Suami yang merasa ridho istrinya seperti itu dayuth Allah. Ya. Jangan biarkan anak-anak antum habis waktunya dengan melihat sinetron dan yang lainnya. Seperti ini the youth Allah. Maka kita harus berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini yang pertama itu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, harus mempunyai sifat hikmah. Mempunyai sifat hikmah. Apa tuh hikmah? Hikmah itu meletakkan sesuatu dalam tempatnya. Tahu bagaimana saya harus merubah kemungkaran yang dilakukan oleh istri saya. Bagaimana saya harus merubah kemungkaran yang dilakukan oleh anak saya. Paham? Bagaimana saya harus bersikap. Paham ini namanya hikmah. Dan hikmah itu adalah merupakan buah daripada ilmu. Ya, buah daripada ilmu. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu sangat hikmah sekali dalam berdakwah, dalam terhadap istrinya hikmah, terhadap ya para sahabat hikmah. Tapi lebih ya akhi menghadapi istri harus lebih hikmah, harus lebih hikmah. Kata Rasulullah apa? Ya istausu bin nisa'i khairan Berwasiat baiklah kepada wanita dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang tulang yang bengkok ya dan tulang yang paling bengkok dari rusuk itu yang paling atas kata Rasulullah. Fa in dhahabta tuqimah. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, kasarta kamu kamu telah mematahkannya. Kalau kamu biarkan ya bengkok, maka bagaimana caranya? Istausu bin nisa khairan. Apa yang dimaksud dengan istausu bin nisa khairan? Kata Imam Bagawi, rayulah ia. Bisa dengan dirayu. Ya, wanita itu paling senang dirayu, Mas. Ya. Lihat perkataan suaminya Suda tadi. Ketika Suda berkata kepada suaminya apa? La'allaka rabbaka minna syai'un fanu'tibak. Barangkali kami menyusahkan engkau, kami pun bisa memberikan keriduan kepada engkau kata-kata siapa yang suami mana yang paling sen, yang yang tidak senang dengan kata-kata seperti ini. Kalau antum lagi susah, kemudian istri antum datang kepada engkau berkata begitu. Ya, barangkali kami yang menjadi penyebab kesusahanmu itu. Sehingga kami bisa merubah diri. Apa kata kata Talhah? La, tidak. Nikma zaujatil muslim anti. Sebaik-baiknya istri adalah engkau sebaik-baiknya istri adalah engkau. Ucapan yang manis namun sangat berpengaruh kepada jiwa istri. Ya, dan ini mimbabi istisa bin nisa ber, berwasiat baik kepada wanita. Sebaik-baiknya wanita adalah engkau. Sebaik-baiknya istri adalah engkau. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la kadhiba illa fi thalath tidak boleh berdusta kecuali pada tiga perkara. Tiantarnya yang pertama apa? Dalam rangka meredakan istri kita. Istiso. Nah ini hikmah namanya. Ya, kita paham bagaimana tabiat istri kita, bagaimana kita harus merubah istri kita harus dengan hikmah. Wallahi. Kesabaran ini yang harus kita dahulukan dalam rangka ya hikmah. itu. Saya kira cukup dulu, udah capek. Kongkongan saya ini terbatas. Kalau ngomong terus sakit. Ya, banyak buku-buku yang ber, yang ber, berbicara tentang masalah ini. Apa? Oh iya, makasih. Di antara buku yang bagus adalah yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu, kitab Kaifa Nurabbi Auladana bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Itu bagus sekali buku ini. Ya, demikian pula ini sebuah buku yang bagus juga. Zawaj Ummu Sulaim. Kisah tentang pernikahan Ummu Sulaim. Dan apa yang bisa kita petik dari kisah-kisahnya. Ini bagus sekali ya buku ini sehingga antum bisa melihat bagaimana rumah tangga para sahabat dan sahabiat. Dari situ kita bisa mencontohnya. Tentu ya akhul Islam belum belum tentu saya yang ngomong itu lebih baik dari antum. Saya cuma bisa memberikan ini loh tipnya. Tapi juga belum tentu antum ya lebih buruk dari saya. Mungkin antum lebih bisa mempraktekkan dari saya. Ya. Maka setiap kita, ana dan antum sama-sama. Saya punya istri, antum juga punya istri. Yang belum punya istri, ya segeralah punya istri. Ya. Karena ya akhi, menikah itu setengah agama. Namun kita berusaha ya, berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Ada anak umur 10 tahun yang memberi pertanyaan kepada ibunya, "Umi, Allah di atas aras lagi ngapain?" Anak takut menjawabnya, "Ustadz, mohon penjelasan gimana tuh?" Jawab aja. Nah, ya, tidak boleh bertanya seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu gaib. Ya, sekarang saya mau nanya samaan sama kamu. Tuh, jin yang lagi di atas di belakang rumah kita lagi ngapain? Sama saja. Jadi berikan jawaban yang masuk akal anak kita itu. Larang anak kita untuk bertanya sesuatu yang tidak-tidak. Terkadang anak itu pertanyaannya aneh-aneh maka kita bimbing anak itu tentang pertanyaan yang bagaimana itu baik dan bagaimana pertanyaan yang tidak baik. <clears throat> Yang perlu ditanya dijawab jawab. Kalau tidak perlu dijawab, nggak perlu dijawab. Tidak semua pertanyaan anak harus dijawab. <clears throat> ya. <clears throat> seperti pertanyaan seperti ini, Umi, Allah di atas arat lagi ngapain? Kita bimbing anak tidak boleh bertanya seperti itu, haram. Ya. Sehingga si anak tahu bahwa pertanyaan seperti itu tidak boleh ditanyakan. Apa termasuk dayus? Suami membiarkan anak istrinya tidak berjilbab jelas. Dayus, suami yang membiarkan anak dan istrinya tidak berjilbab jelas dayus. Iya. Karena Rasulullah mengancam wanita yang tidak berjilbab itu dengan api neraka ya akal Islam. <clears throat> Bisakah kita merealisasikan kehidupan para salafus saleh di zaman kita ini dalam cara pandang mereka terhadap dunia dan tawakal mereka kepada Allah? Ya, susah, Pak. Susah. <clears throat> Yang mengatakan susah juga bukan saya ya. Antum pernah dengar sabda Rasulullah SAW? Innakum ta'ishun fi zamanin kasura ulama'uhu wa qalla khutaba'uhu. Kalian ini hidup di zaman ulamanya banyak, juru bicaranya sedikit. Barang siapa yang meninggalkan sepuluh sepersepuluh agamanya, ia telah celaka. Perhatikan ini. Faman taraka usra dinihi faqad halak kata Rasulullah. Kalian ini wahai sahabat sedang hidup di zaman ulamanya banyak, juru bicaranya sedikit. Barang siapa yang meninggalkan sepersepuluh agama ini celaka ia. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman Allah ulama'uhu kasura khutaba'uhu. Sedikit ulamanya, juru bicaranya banyak. Barang siapa yang mengamalkan sepuluh-sepuluh agamanya, ia telah selamat. Di zaman sahabat, orang yang meninggalkan sepersepuluh agama celaka. Di zaman nanti, orang yang mengamalkan sepersepuluh agama selamat. Berarti tidak sama antara generasi pertama dengan generasi belakangan. Kewajiban kita hanya sebatas berusaha. Bagaimana caranya akidah kita seperti akidah para sahabat. Kalau antum mampu seperti itu, masya Allah. Tapi sangat jarang sekali. Kecuali ilhaman rahimah Robbu kecuali yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Yeah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Kewajiban kita terus beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan lupa juga cari cari duit untuk menafkahi anak istri. Abang, jangan kemudian oh para sahabat aja membagikan duit-duitnya saya mau bagikan semuanya. Ya, akhirnya anak istrinya terlantar, Pak. Akidah ente tidak sama dengan akidah para sahabat para sahabat dan keadaannya pun juga berbeda. Harus kita lihat, harus kita fakih. Ya, cerita-cerita tadi itu dalam rangka menggambarkan bagaimana mereka itu akidah mereka yang sangat kokoh. Bukan berarti kemudian kita contoh sama sekali semuanya harus kita contoh tidak. Wa illa sebagian sahabat ada yang kaya raya juga. Ya, seperti siapa Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan yang lainnya. <clears throat> Salahkah seorang wali atau orang tua yang cepat-cepat menikahkan anak perempuannya karena didapati selalu aja pacaran? Padahal si wali tahu yang modal utama menikah baiknya agama dan akidah sedang didapati dari calon menantunya jauh dan jahil dari agama mohon nasihatnya ini susah bahaya pak kalau ya anak kita sudah mulai seperti itu, segera nikahkan, carikan orang yang soleh. Beritahukan kepada anak kita, ajarkan kepada anak kita bahwa sebaik-baiknya suami adalah yang punya agama yang baik. Ya, wanita itu bahaya. Jangan sampai dibiarkan dia itu ya seperti itu. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum Ya wanita ini tempatnya fitnah orang tua yang alim dan berilmu berusaha akan berusaha untuk mencarikan untuk anaknya tersebut ya orang-orang atau ikhwan-ikhwan yang betul-betul berilmu dan beragama bukan hanya sebatas punya duit punya kedudukan tidak ya orang tua yang betul-betul alim dan berilmu akan carikan segera ya untuk anaknya ini pemuda yang soleh yang berakidah yang kuat. kalau misalnya ternyata, ternyata dia pacarannya sama lelaki yang buruk seperti itu, ya, ya kita berusaha untuk membimbing si anak ini supaya diajarkan dia tentang akidah yang solihah, yang sahihah. Ya, seperti ini bahaya sekali. Apakah saudara ipar termasuk mahram? Saudara ipar itu kata Rasulullah al-maut. Sebutkan dalam hadis yang sahih Alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Artinya bukan mahram dia itu. Kenapa disebut demikian? Karena banyak orang yang tertipu oleh ipar. Ya, dikira ah ipar ini. Ternyata apa yang terjadi serong sama ipar. Ini bahaya. Ya. Apakah boleh mencerai istri karena tidak mau nutup aurat padahal sudah dinasehati? Ya kalau kita sudah berusaha dengan berbagai macam cara dinasehati nggak mau juga, ya sudah cari wanita yang lain yang yang solihah. Karena Rasulullah bersabda ada tiga orang hadis itu disesuaikan oleh Syekh Albani ada tiga orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya kata Rasulullah Orang yang punya istri yang akhlaknya bejat tapi tidak mau diceraikan. Kalau istri kita nggak mau pakai jilbab, bejat nih asra, akhlak seperti ini. Ya, sudah dinasehati dengan lemah lembut, sudah berbagai macam cara, nggak mau pakai jilbab juga. Ya sudah bismillah, akhwat masih banyak kok. Ya, untuk melihat akhwat yang sudah umurnya 35 tahun belum nikah juga, kasihan ya itu. Atau antum ta'adud? Iya biasanya kalau istri ya kalau antum ancam, ya udah saya mau nikah lagi. Pasti istri antum takut. Iya. Akhirnya apa? Dengan sungguh terpaksa dia pun pakai jilbab juga. Ancam aja begitu. Ya udah, kalau kamu nggak mau pakai jilbab, besok saya mau nikah lagi. Iya. Bagaimana cara yang baik bila istri dinasihati sering membantah suami? Masya Allah. Mungkin juga suaminya nasihatinya marah-marah kali. Sudah disebutkan tadi ya Ki, menasehati suami istri itu butuh kepada hikmah. Makanya Rasulullah bersabda apa? Fastausu bin nisa khairon. Fastausu bin nisa khairan. Coba dirayu dipuji ya kamu itu sebetulnya istriku ya, wanita yang cerdas sebaik-baiknya istri adalah engkau cuman sayang kalau kamu begini begini begini kan diajarkan tanpa terasa gitu loh tapi ternyata sudah baik-baik kita nasihatin dibantah juga coba kita pakai cara yang lebih keras dikit ya bagaimana kata, kata sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa apa silakan dipukul. Dipukul nggak ada manfaat ya. Dihajar di tempat tidur. Ya, antum kasih pantat, Pas tidur itu antum kasih pantat antum. Ya, jangan ngadep dia. Itu lebih menyakitkan daripada pisah ranjang. Ya. Nggak bisa juga ya udah diceraiin satu. Jangan langsung diceraikan tiga. Itu yang tata cara yang telah diajarkan oleh Al-Qur'anul Al Karim. <clears throat> Saya ingat sebuah hadis. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, dahulu waktu kita di Mekah tidak ada yang berani kepada suami. Setelah kita hijrah, mereka begitu berani terhadap suami-suaminya. Karena ya wanita-wanita muhajirit, muhajirat terpengaruh dengan wanita-wanita ansor. Wanita ansor itu suka membantah suami. Faadinalahu apa maka Rasul pun mengizinkan para suami untuk memukul istrinya. Maka apa yang terjadi? Keesokan harinya fatofa nisaun kasirun. Datanglah banyak istri mengadu ke Rasulullah kalau suaminya mukul mereka. Hadis ini saya dari teman saya dari Muslim. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya mereka bukanlah sebaik-baik kalian. Kemudian sabda khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik kepada istrinya. Artinya usahakan jangan mukul dulu gitu loh. Berbuat baiklah dulu kepada istri kalau istri kita berbuat baik terus sama istri, insya Allah istri pun juga akan mau mentaati ente. Ya. Yang kemudian kisah itu dijadikan dalil oleh orang yang suka demo, tuh kan sahabat aja demo katanya. Padahal itu bukan demo ya, Setiap istri dari mereka itu ingin pergi mengadukan suami, kebetulan akhirnya dikumpul gitu loh. Akhirnya dia disangka demo, masya Allah. Ustaz, nah, tolong jelaskan kepada anak apa bahayanya orang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Contoh, kita sudah tahu ada nikah, tapi tetap masih mengikuti adat. Gimana tuh itu Ustaz? Memang ya, fenomena ya. Orang tua kita masih jahil terkadang. Mungkin antumnya sudah paham, sudah ngaji. Orang tua kita yang masih jauh. Akibatnya apa? Ya udah ngikutin adat, banyak sekali benturan-benturan ikhwah-ikhwah itu pas mau menikahnya itu orang tuanya harus ngikutin adat. Pokoknya harus ngikutin adat kalau enggak enggak jadi sekalian. Hmm. Memang disinilah cobaan. Ya. Tapi kalau antum tegar insyaallah Allah akan berikan kemudahan insyaallah. Ya. Banyak ikhwat Islam, ikhwah-ikhwah kita mengadu. Ya, akhirnya ya tapi alhamdulillah ya mereka dengan kesabaran akhirnya bisa juga melaksanakan. Ya tentu ini adalah butuh hikmah dalam mendakwahi orang-orang tua kita itu. Yang celaka adalah kalau dia sudah tahu itu tidak boleh. Kemudian orang tuanya juga tidak melarang, tapi dia malah senang ikut adat yang jelas-jelas menyimpang dari syariat ini yang celaka. Ya, kalau antum dipaksa, gimana lagi? Sementara antum harus menikah dan menikah itu adalah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah di akhirat nanti suami istri bisa berpasangan kembali? Ya, jelas. Bukankah Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai'." dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka maka Allah akan pertemukan mereka dengan keturunan-keturunannya itu dan kami tidak menyanyiakan sedikit pun juga dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang disesuaikan oleh Syekh Al-Bani bahwa wanita itu untuk suaminya terakhir di dunia wanita itu untuk suaminya yang terakhir di dunia berarti kalau misalnya antum meninggal istri antum nikah lagi sama suami yang kedua maka dia buat suami yang kedua bukan buat antum Lo buat anak apa? Allah kasih yang lebih baik insya Allah di surga. Jadi istri itu akan dipertemukan dengan suaminya kalau memang dua-duanya soleh. Dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak kita nikah dengan akhwat yang masih ikut firqoh atau belum bermanhat salaf? Boleh, selama dia masih muslimah. Cuma masalahnya antum bisa enggak mendidik dia? Ya, akhi, berat. Ya. Dulu saya mau nikah istri saya masih harokah. Wallahi berat. Ya di dalam mendidik itu berat alhamdulillah dengan berjalannya waktu berhasil juga. Cuma berat. Sekarang antum enakan mana? Ya. Antum ngejahit baju sendiri sama tinggal beli jadi pas dengan ukuran antum. Enak mana? enakan beli, tinggal pakai, langsung pakai, selesai kan? Daripada antum ngejet sendiri, pasti jet kekecilan. Wah, susah. Mendingan antum cari akhwat yang sudah jadi manhajnya, sudah jadi, masya Allah. Ya, betul-betul faham. Masya Allah, nikmat, allah rumah tangga dan yang di atas satu manhaj sudah faham nikmatullah ya nanti kalau antum misalnya nikah sama akhwat yang tidak berbeda manhaj akhirnya apa mau ngaji yang satu harus ke murabinya oh enggak oh ini ndak akhirnya kelahi dulu mau ngaji susah ya akhi boleh boleh saja silahkan nggak jadi masalah kalau memang antum mampu untuk mendidiknya Adapun akhwat menikah dengan ikhwan yang firqah sesat jangan. Sebab akhwat itu lemah kedudukannya. Ya, kata Imam Barbahari ah, ya, siapa saja yang menikahkan anak wanitanya dengan ahli bid'ah, maka ia telah memutuskan tali silaturahimnya. Ya. Semoga Allah meridai Ustadz dan seluruh jamaah yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Ustadz, tadi disebutkan ada empat pertanyaan pada hari kiamat yang manusia akan tetap berdiri sebelum pertanyaan ini. Yang pertama tentang harta dari mana dan untuk apa. Yang kedua sampai yang keempat apa saja Ustadz? Ya, yang pertama an umurihi fi maafna tentang umurnya buat apa dihabiskan. Yang kedua, wa an syababi fi ma'ablah tentang masa mudanya buat apa dihabiskan. Yang ketiga, tentang ilmunya untuk apa yang ia amalkan. Dan yang keempat tentang hartanya, dari mana ia ambil dan untuk apa ya infakkan. Yang pertama umur, yang kedua masa muda. Antum semua pemuda, anak juga alhamdulillah masih muda. Masa muda ini akan ditanya oleh Allah. Kenapa Rasulullah menghususkan masa muda? Karena masa muda itu masa-masa yang syahwatnya lebih kuat daripada masa tua. Kalau orang sudah tua, sudah ngerti dirinya mau mati. Tapi kalau orang masih muda, masih lagi kuat-kuat gairahnya itu. Makanya ya keistimewaan seorang pemuda itu lebih daripada seorang orang tua yang kembali kepada Allah. Ketika Rasulullah menyebutkan tujuh orang yang dinaungi di mana pada hari itu tidak naungan kecuali naungan Allah siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah dan pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana sih menghadapi kenakalan anak kita? Anak kecil yang umurnya 2 tahun, 3 tahun memang lagi nakal-nakalnya. 4 tahun, karena terkadang ada anak itu selalu ingin cari perhatian orang. Maka dia apa capernya itu dengan cara itu kenakalan gitu loh. Nakal. Makanya disinilah seorang tua harus jangan cepat emosi dulu. Ya, cobalah kita contohkan kepada anak kita itu dengan cara praktek. Praktekan kepada anak kita bagaimana sih caranya ber beradab yang baik supaya anak itu mau mengikuti. Sebab Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengizinkan memukul itu umur berapa? Sepuluh tahun. Kata Rasulullah muru auladakum bis salati wahum abna usab isinin. Perintahkanlah anak kalian sholat umurnya tujuh tahun. Umur tujuh tahun aja baru disuruh perintah doang. Nak sholat. Nak sholat sudah cukup situ wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin baru pukul kalau umurnya 10 tahun. Di sini Rasulullah baru mengizinkan memukul anak itu 10 tahun. Kenapa ya, akhi? Karena yang namanya anak kurang 10 tahun itu memang lagi nyontek-nyonteknya. Dan anak pernah merasa sendiri ya. Anak-anak pernah ya. Anak pukul gitu. Ternyata keesokan harinya dia, dia merekam. Oh begini cara mukul. Dipukul lagi bapaknya. puh lah ngikutin. <laughs> Makanya kalau antum kecil masih kecil, antum sudah pukulin dia. Kelak di yang akan ada di memori dia berpikir di, begini caranya mukul. Dan dia berani untuk mukul antum nanti. Ya. Makanya Rasulullah bersabda, malam ya malla yarham la yurham." Barang siapa yang tidak sayang pasti nanti kelak tidak disayang. Ketika itu ada seorang orang Bedawi datang eh, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya anak sepuluh tapi satu pun tidak ada yang saya cium." Kata Rasulullah, "Man layurham. Siapa yang tidak sayang, dia tidak akan disayang. Artinya kelak anak-anaknya tidak akan sayang kepada dia. Makanya di sini Rasulullah mendidik ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak kecil jangan dipukul kalau belum umur 10 tahun. Kalau umur sudah umur 10 tahun silakan pukul tapi pukulannya juga jangan membuat memar. Ya, pukulan kasih sayang. Boleh nggak menikahi kakak ipar perempuan yang sudah janda Sedangkan adiknya yang saya nikahi sudah meninggal boleh. Ya. Tidak mengapa. Kalau antum punya kakak ipar, suaminya meninggal. Ya. Kemudian adiknya adik istri kakak istri berarti kan itu? Ya, ada kata istri, istri kita sendiri sudah meninggal, boleh nggak jadi masalah. Larangan untuk mengumpulkan dua antara dua bersaudara itu kalau dua-duanya masih hidup. Ya. Istri yang galak, masya Allah. Pada suami <laughs> bisa dikatakan kufur pada suami enggak? Jelas dong. Masya Allah, ini suami ada istri galak sama suami gitu. Hmm. <laughs> ya, iya. Tentu menghadapi istri yang galak kita cobalah sabar dulu. Iya. Karena terkadang galaknya istri itu banyak banyak faktor, akhi istri tuh jadi galak bisa banyak faktor. Bisa jadi faktor pertama nggak puas dalam berhubungan seks. Iya. Kalau istri nggak puas dalam berhubungan seks, yang ada emosi. Dan emosinya terkadang kalau nggak suami ya kepada anak. Itu juga harus diperhatikan. Ya, dalam masalah hubungan antum bergaul dengan istri juga diperhatikan. Karena terkadang galaknya istri itu terkadang itu dari dari situ juga. Iya. Makanya antum harus lihat kenapa sih kok ibu istri saya tiba-tiba jadi galak begini? Ya padahal kan biasanya enggak. Oh mungkin karena ada sebab. Ya ada sebab. Kebanyakan wanita masuk neraka yang salah satunya menghilangkan kebaikan suami. Berikan contoh. Kan kata Rasulullah, Ya kenapa mereka kufur? Kufur kepada suami. Suami sudah banyak berbuat baik kepada dia. Suatu ketika suaminya berbuat salah kepada dia. Apa yang terjadi? Dilupakan tuh semua kebaikannya. Lam aromingka khairan qat. Aku tidak pernah berbuat aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Ya. Apakah istri yang genit dan suka terkesan manis disebut istri solehat? <laughs> Genit. Kalau genit sama suami nggak apa-apa. Yang susah kalau genit sama suami orang gitu loh. Di zaman Rasulullah pernah terjadi itu. Kata kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, Inna mraati la taruddu yadala misin. Hai Rasulullah, istri saya ini tidak pernah menolak ya lelaki yang memegangnya. Gimana itu Rasulullah? Kata Rasulullah, "Talikha." Talak saja dia. Walakinnani uhibbuha hubban jamma, tapi aku sangat mencintainya, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Amsika." Kalau begitu, ya tahan ya. Ya. Artinya terserah engkau, kamu mau apa gitu loh. Kalau mau talak, talak saja, cari istri yang lain. Kalau mau di, di, ditahan, tahan, tapi berusaha kita untuk rubah, kita didik begitu. Bayangkan kalau misalnya istri antum dipegang sama laki mana saja mau, wah, Allah. Bagaimana nasihat Ustadz jika seorang suami meninggalkan anak dan istrinya di lain kota untuk kebaikan pendidikan anaknya? Di kota itu ada keluarga orang tua suaminya. Artinya kalau memang untuk kebaikan pendidikan anaknya, maksudnya gimana ini? Dia pergi meninggalkan anak dan istrinya untuk kebaikan pendidik anak-anaknya, maksudnya gimana? Hah? Oh, kalau untuk mencari nafkah pergi begitu, ya tidak mengapa. Cuma jangan lebih dari empat bulan. Usahakan kalau misalnya dia harus pergi juga, ya setidaknya sebulan sekali atau paling lama ya empat bulan sekali dia harus pulang. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mewajibkan para pasukan perang untuk pulang ya ke istrinya empat bulan sekali. Boleh nggak istri tahu berapa gaji suami? Dan apakah gaji tersebut diserahkan pada istri atau tepat tetap pada suami? Bukan adab ya akhi, istri nanya gaji suami berapa? Emang kamu gajinya berapa? Tidak adab. Ya. Yang kedua, bagaimana ini? Apakah uang gaji dipegang istri atau suami? Dilihat maslahatnya. Terkadang ada suami super boros dan dia tidak bisa megang uang. Akhirnya kalau megang uang bisa mendolimi istrinya. Sementara istrinya bisa megang duit dan bisa mengirit. Maka kalau untuk kemaslahatan orang seperti ini lebih baik disimpan saja pada istrinya. Ya, supaya tidak boros dan tidak mudorot. Tapi ada lagi kebalikan. Tapi kalau memang suaminya mampu untuk tidak boros dan bisa mengatur uang, maka lebih baik dipegang oleh suami. Sebab ya kalau istri dibiarkan megang duit terus, ya keenakan pak dan dimanja terus dan biasa megang duit banyak. Akhirnya suatu ketika nanti antum kurang serat dia akan tidak ribau. Makanya ya atur ya kasih misalnya untuk istri kita ini untuk belanja sebulan harus cukup atau ini untuk belanja per hari harus cukup itu bisa lebih bisa mendidik istri untuk konaah dan lebih bisa mendidik istri kelak kalau nanti antum nikah lagi <laughs> ya kalau misalnya selama antum ini antum serahkan ke istri pas antum nikah lagi kok berkurang sih kemana lagi kemarin 2 juta sekarang jadi satu juta, kan ketahuan. Bagaimana sikap saya seharusnya karena saya kurang menyukai ibu mertua karena lisannya yang sering menyakiti saya tanpa sepengetahuan suami saya. Ya sabar aja. Jangan sampai memperlihatkan sikap ketidaksukaan antum di hadapan suami ya wanita jangan memperlihatkan ketidaksukaan dia terhadap apa orang tuanya di hadapan suami jangan jangan sekali ya, kalau memang ternyata ada artinya dia sering disakiti oleh is, apa suaminya ya apa orang mertuanya cobalah bagaimana upayakan caranya agar bisa dia itu berbuat baik kepada mertua. Mungkin dengan cara mertuanya itu dikasih hadiah-hadiah yang bermanfaat. Ya, sebab sama yang namanya mertua kalau ngelihat menantunya baik, insya Allah juga akan baik gitu loh. Ya, jadi perbaiki sikap dia terhadap mertua itu. Karena walaupun bagaimana ya, akhi, suami lebih wajib berbakti kepada orang tuanya daripada kepada istrinya. Walaupun bagaimana. Ya. Suami itu lebih wajib kepada orang tuanya daripada kepada istrinya. Apakah ta'adud termasuk mengamalkan sunnah Rasul? Ta'adud itu adalah mubah saja hukumnya. Dan menjadi disunnahkan kalau memang dibutuhkan. Dan menjadi wajib kalau ternyata ditakutkan ia jatuh kepada maksiat dengan satu istri. Terkadang ada suami syahwatnya gede. Tidak cukup dengan satu istri. Maka kalau dia takut jatuh kepada zina, lebih baik dia ta'adud. Bahkan bisa jadi wajib untuknya. Namun asalnya ta'adud itu mubah. Asalnya ta'adud itu mubah. Ya karena Allah mengatakan ya eh, apa? Fa in khiftum alla tuqsit alla apa? fain khiftum alla tailu fawahidatan أو ma malakat أيمانكم ذلك adna alla taulu Allah mengatakan dzalika adna alla ta'ulu. Itu lebih dekat kamu tidak berbuat zalim. Ya, itu lebih dekat kamu tidak berbuat zalim. Ini menunjukkan ya bahwa kalau kita tidak bisa berbuat adil, maka tidak dianjurkan orang seperti ini. Ya untuk apa? Bertaadud. Banyak ikhwan semangat taadudnya tinggi, tapi setelah taadud apa yang terjadi? Anak-anak orang ditinggalin, dizolimin dan yang lainnya. Bahaya. Maka ngaca dulu kepada diri kita. Saya kira-kira mampu apa anda buat adut? Ya. Bagaimana sikap istri jika suami minta ta'adud? Kalau memang si suami tersebut kita lihat, ya si istri melihat, memang si istri tidak ada hak untuk melarang. Istri tidak ada hak untuk melarang suaminya nikah lagi, tidak ada hak. Namun istri hanya bisa memberikan saran. Dan jangan dengan perasaan, lihat. Kalau ternyata suaminya ternyata ya impoten, ya tahu dan suaminya itu impoten walaupun terkadang ya impoten itu juga ada sebabnya terkadang impoten itu akibat daripada apa istrinya yang dingin akhirnya si suami ikut impoten dari sisi psikologi maka yang seperti ini silahkan nikah lagi ya banyak faktor seperti itu ya maka istri pertama tidak ada hak untuk melarang suaminya untuk menikah lagi. Tapi kalau memang ternyata tahu bahwa suaminya ini tidak akan berbuat adil dalam artian dia itu juga dalam sisi kehidupannya buat dirinya saja sudah kurang, tidak pernah bisa memberikan yang cukup, ya gimana mau naik nikah lagi? Pasti akan mendolimi anak orang sebatas memberikan saran saja. Wa illa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istri Rasulullah SAW lebih dari empat? Itu ke keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk Rasulullah. Ya, jangan anda katakan kalau Rasulullah gila seks, kalau begitu Rasulullah gila wanita dan yang lainnya tidak. Kalaulah Rasulullah gila wanita, pasti yang Rasulullah nikahin perawan semua. Ternyata yang Rasulullah semua siapa? Janda kecuali siapa? Aisyah. Tapi ini izin dari Allah dalam rangka berdakwah ya tidak boleh untuk yang lainnya. Juga Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kekuatan 100 apa 40 ekor unta tangan kanannya. Kekuatan jimatnya lebih daripada manusia biasa. Rasulullah mampu menjimai istrinya yang sebelah dalam satu malam. Siapa di antara kita yang mampu? Ya. Karena Rasulullah diberikan oleh Allah ke fisik yang sempurna oleh Allah dan apa kekuatan jimat yang luar biasa, maka khusus untuk Rasulullah diberikan izin, tidak untuk yang lainnya. Ya. Suami istri tidak tinggal satu rumah karena istri tidak tidak taat kepada suami. Haruskah berpisah atau diteruskan? Tergantung. Kalau memang ternyata istrinya tetap tidak mau taat pada suami dan sudah di berbagai macam cara ditempuh maka lebih baik suaminya cari istri lain yang bisa ya <clears throat> karena ya akhi tujuan antum nikah itu apa sih cari dunia apa cari surga tujuan kita nikah ini cari surga kalau ternyata istri kita ini tidak bisa bahkan menghalangi kita ya dari Allah Subhanahu wa taala mulai rugi kita ini di dunia dan akhirat rugi ya yeah. Tujuan kita menikah ini cari cari surga, cari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apabila harus memilih dua hal? Waktu sholat sudah tiba, sedangkan kita harus bekerja pada suatu pada saat itu juga. Dan apabila kita sholat dahulu, pekerjaan kita akan merugikan orang banyak. Ya kan bisa di ini ditunda, ya bisa ditunda. Makanya fatwa para ulama terdahulu juga apa Syekh bin Bas dan yang lainnya zaman sekarang. Ya. Kalau memang ternyata pekerjaan itu kalau ditindakan mudorot ya, lebih baik ditunda saja. Bergantian. Ya, dengan teman yang satu kerja dulu, yang satu sholat Yang satu selesai sholat baru dia kerja, yang satu lagi pergi sholat ya, Kalau memang ternyata ditinggalkan karena ya kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih meninggalkan mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ya, kalau memang itu maslahatnya besar. Allahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya, saya pribadi dan juga untuk pendengar sekalian. Aku lu qouli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.